Jadi memang banyak surat-surat yang diawali dengan sekumpulan huruf. Di mana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mentafsirkan kumpulan-kumpulan huruf di awal-awal surah-surah tersebut. Karena itu para ulama ketika menerangkan ayat-ayat yang terdiri dari sekumpulan huruf tersebut selalu mengatakan wallahu a'lam bimuradihi Allah yang paling tahu apa makna arti yang terkandung di dalam alif lamim kaf la ya ain sod dan sebagainya karena itu walaupun nggak mengerti tetap dapat pahala dan sah dibuat sholat sah setelah baca Al-Fatihah, ditambah paling tidak satu ayat. Ambil saja itu, tidak apa-apa sah. Loh iya. Apalagi kalau di bulan Ramadan terawih. Di kampung-kampung. Kalau di masjid jamek seperti di tempat masjid ini. Wow, yang dibaca panjang-panjang. Bacaannya bagus, suaranya bagus. Nikmat rasanya. Tapi kalau di kampung Pak ada teretan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Wah itu cepat. Subhanallah. Nah, jemaah rahimakumullah terakhir ada hadis yang mengatakan dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang azam kata Nabi. Paling agung Itulah ayatul kursi. Ayat-ayat yang lain diturunkan oleh Allah via Jibril alaihi salam sendirian munfarida tetapi ketika membawa ayatul kursi dikawal ribuan jutaan malaikat. A'zamu ayat fi kitabillah ayatul kursi. Ada ayat yang menakutkan. Aku kalau baca ini gemetar kata Nabi. Akhafu. Yang paling aku takutkan. Paling menakutkan. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, percayalah akan dibalas oleh Allah. Alhamdulillah. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, sekecil apapun jangan pernah bermimpi lolos dari hukuman Allah. Ini kata Nabi, aku gemetar membaca ayat ini. Apalagi di akhir zaman banyak orang yang sembrono Diceritakan oleh baginda Nabi ada orang yang mau masuk sorga. Mau masuk sorga. Bangga dengan pahalanya waktu di dunia. Oh, nyanyi-nyanyi. Wape, wape. <laughs> ya, ndak ada gitunya, ndak ada, ndak ada gitu. Hampir sampai di sorga, di stop oleh seseorang. Stop. Mau kemana, bu Ke sorga. Hehehe, <laughs> nanti dulu kamu punya urusan dengan saya. Urusan apa? Saudara pernah uh, mematahkan pagar bambu saya. Jadi orang ini punya rumah, ada pagarnya dari bambu. Terus ada orang jalan lewat, usil tangannya. Diputes, tes. Mau protes, gak berani. Karena mungkin yang mau tes tadi itu yang mematahkan tadi orangnya sangar mungkin. Di akhirat ditagih itu. Ditagih. Dan hamba ini tidak akan segera masuk surga sebelum urusan mematahkan pagar bambu itu terselesaikan di hadapan Allah. Itu cuma mematahkan pagar bambu. Bagaimana yang dua apa seratus dua belas miliar untuk pengadaan simulator SIM? Ya. Itu ada dua jenderal katanya. Ya Allah. Gimana itu? dua belas seratus dua belas miliar itu. Iku nek ditukokno bambu itu dapat berapa Saya mikir itu. Orang sekarang ini senemen gak wedi nang pangeran. Nek korupsi dah ewonan miliaran. Subhanallah. Saya ini belum pernah lo melihat satu miliar itu seberapa? <laughs> Belum pernah. Sungguh itu. Nah, kalau jutaan apalagi ratusan lo pendalu. Mboi kingko. <laughs> Allah subhanahu Allahu Akbar. Terus ada yang menakutkan, ada yang menggembirakan. Tapi ada ayat yang menggembirakan, yang memberi harapan, membuat orang tidak stres. ya أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Ada seorang pemuda menangis di pintu rumah Nabi dari pagi sampai siang tidak mau beranjak dari rumah Nabi. Nangis. Didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kenapa kamu menangis mulai pagi sampai siang ini? Wahai Abu Bakar, dari jauh saya kemari ingin bertemu baginda Nabi. Ternyata baginda Nabi baru saja dimakamkan. Jadi baru saja baginda Nabi dipanggil oleh Allah, dimakamkan. Si pemuda ini baru datang. Kata orang Jawa, tak menangi. Nah, gitu aja kamu kok nangis sampai seharian. Masalahnya saya menangis karena saya ingin bertanya. Apakah dosa-dosa saya diampuni oleh Allah? Saya merasa seakan-akan pantasnya saya di neraka. Kamu punya dosa apa? Maaf, Abu Bakar, saya ini juru kunci kuburan. Tapi saya punya kebiasaan jelek, brengsek. Misalnya ada mayat baru dikubur, malam saya bangun, saya bongkar, saya ambil kain kafannya, saya jual. Nemen kon. Mungkin sih, enten sih tambah nemen. Pada suatu ketika ada seorang gadis primadona desa mati sore. Malam tak bongkar. Ya Allah. Saya tidak tahan. Saya tidak tahan melihat mayat si gadis yang masih maaf kelihatan segar bugar. Akhirnya dia tidak mampu menahan nafsunya. Subhanallah mayat si gadis tadi dinodai. Selesai dia memuaskan nafsu binatangnya, selesai dia menodai, terjadi satu keajaiban. Tiba-tiba kedua mata si mayat tadi melek. <laughs> Ya dia ya, tidak gitu juga saya membaca cerita ini yang gregeten. Mau kok gak melek. Wis mari sampean melek. Jahanam katanya. Neraka tempatmu, neraka tempatmu. Aku tidak akan memaafkan neraka tempatmu. Kata si Maya tadi. Kemudian pelupuk matanya terkatup lagi. Tuh. Maghrib sifat kuping. Tidak bisa tidur. Terus menghantui bayangan si gadis tadi yang menyumpah mengatakan neraka jahanam tempatmu. Bagaimana kalau aku betul-betul masuk neraka? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'in la yusmin wa la yughni min ju' Laisa lahum ta'amun tidak ada bagi penghuni neraka ta'amun makanan illa min bari kecuali duri-duri yang tajam luar biasa yang dapat menghancurkan usus-usus pemakannya saya tidak bisa membayangkan itu Saya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar saya tanya apakah saya diampuni oleh Allah oh mendengar begitu geregetan ya Abu Bakar wes gak mereka nawamu tinggal gitu saja. Wah, nangisnya tambah menjadi-jadi. Allahu Akbar subhanallah malam hari Abu Bakar bermimpi didatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didatangi baginda Nabi. Barang siapa yang bertemu dengan aku dalam mimpinya itu adalah aku yang sebenarnya karena tidak ada satupun makhluk yang dapat menyerupai dan memalsukan diriku. Jadi kalau kita mimpi bertemu dengan si fulan, si fulana, mungkin benar, mungkin tidak. Tapi merasa bertemu dengan baginda Rasul. Itu Rasulullah yang sebenarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu dengan baginda Nabi. Katakan kepada pemuda tadi, bacakan ayat ini yang tadi saya baca. Bul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu katakanlah Ya ladina asrafu hai hamba-hambaku kata Allah yang melampaui batas yang kebacot bergelimang dalam dosa setiap detik Jangan pernah putus asa. La taknatu, jangan pernah putus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah. Ai yang dimaksud dalam tafsir dari maghfirah ampunan Allah Saya kembali ke jalan yang benar. Ampuni Allah. Diampuni oleh Allah. Baca ayat ini. Langsung terbangun Sayyidina Abu Bakar. Didatangi pemuda itu masih menangis. Dibacakan ayat tersebut. Baru dia. Kata Sayyidina Abu Bakar. Ojo balai baleni loh. <laughs> Nih, buat nenten ngoten nggih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Barangkali ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah panjang umur. Tahun yang lalu ketika saya di sini. Tentu saja ada di antara para jamaah tahun lalu yang sudah kembali ke hadirat Allah. Di antaranya adalah Bapak Takmil kita, Bapak Haji Kamilun. Kita ini kan cuma nunggu waktu. Ya, ya muka-muka khusnul خاتمة الفاتحة الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقط وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم ya Allah taqabbal siyamana terimalah puasa kami wa salatana wa qiyamana wa tarawihana tarawih kami salat kami dan bacaan Al-Qur'an kami bahkan ketika kami mendengarkan Al-Qur'an ya Allah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته